Baik. <clears throat> Kemarin kita membahas tentang fi'il ya, tentang fi'il atau kata kerja. Di mana fi'il adalah uh, suatu kata yang memiliki makna akan tetapi berkaitan dengan waktu ya. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bi zamanin. Fi'il adalah suatu kata ya yang eh, memiliki arti, memiliki makna dan berkaitan dengan waktu, ya. Baik itu telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, dan fi'il ya disebut juga dengan kata kerja, ya, kata kerja. Nah, jadi fi'il disebut juga dengan kata kerja. Akan tetapi ya perlu kita pahami bahwa ya setiap kata kerja adalah fi'il. Akan tetapi fi'il itu sendiri belum tentu kata kerja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa semua kata kerja itu fi'il ya. Tetapi ya yang disebut fi'il belum tentu kata kerja karena ada selain kata kerja yang ternyata kategorinya adalah fi'il. Contohnya yaitu adalah kata sifat ya kata sifat ya nah kemudian eh, kita masuk sekarang pada pembahasan isim ya isim adalah al ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam tuqtaran bi zamanin ya, walam tuqtaran bi zamanin ya. silakan eh, anti buka di eh, modulnya ya halaman 15 Isim itu adalah eh, kata yang memiliki makna ya dan tidak berkaitan dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu atau lebih dikenal dengan istilah kata benda ya. Kata benda na'am. Dan isim isim ini ya dikelompokkan banyak sekali bisa menurut jumlahnya, jenisnya, bentuknya dan sebagainya. Ya, di antara contohnya adalah uh, Zaidun misalkan untuk nama orang ya atau isim isyarah haza hadhihi misalkan atau kata ganti domir ya ana anta antuma anti dan sebagainya kemudian ciri-ciri dari isim itu sendiri ya diantaranya adalah adanya alif lam seperti alkitabu dan setiap ada alif lam maka tidak boleh ditanwin ya alkitabu alquranu dan sebagainya kemudian di antara tanda isim adalah ditanwin ya di tanwin yaitu ketika tidak ada alif lam maka harus di tanwin Yang tadinya alkitabu karena tidak ada alif lam menjadi kitabun, alqalamu menjadi qalamun seperti itu. Kemudian uh, adanya huruf jar ya, sebelumnya ada huruf jar misalkan uh, fil madrasati misalkan di dalam kelas ya. Maka setelah fi yaitu kata al-madrasah maka al-madrasah adalah isim. Kemudian di dimajrurkan bijar ya dimajrurkan ya, dikasroh atau pengganti kasroh misalnya adalah seperti tadi fil madrasati kenapa dibaca al madrasati ya karena ada fi ya maka karena di dimajrurkan berarti yang dimajrurkan itu adalah isim ya karena tanda khusus dari pada isim adalah majurur atau dijar ya adapun fiil maka tidak ada fiil yang dimajrurkan adanya adalah fi'il itu jazm ya majzum ya. Kemudian halaman 16 ya, isim dibedakan berdasarkan jenisnya ada dua ada isim muzakkar ada isim muannas apa itu muzakkar yaitu isim yang menunjukkan laki-laki atau ya dikategorikan laki-laki meskipun tidak punya jenis kelamin namun ketika dia dikategorikan laki-laki, maka namanya isim muzakkar. Salah satu tandanya adalah tidak adanya tak marbutoh. Ya, tidak ada tak marbutoh. Ya. Meskipun ada sebagian yang menggunakan tak marbutoh termasuk muzakkar, tetapi itu pengecualian karena dikategorikan muzakkar. Contohnya adalah Maisarah, ya, Abu Hurairah. Ya, itu laki-laki. Ya. Kemudian secara umum ya, muzakkar itu tidak ada tamar butoh. Contohnya adalah nama orang. Seperti Zaidun, Ahmadu, Nuhun, dan sebagainya. Kemudian nama benda seperti kitabun, qalamun, saubun, dan sebagainya. Kemudian isim mu'annas, yaitu isim yang menunjukkan perempuan atau dikategorikan perempuan. Ya, dikategorikan perempuan. Dia tidak berjenis kelamin, tapi dikategorikan perempuan. Ya. Salah satu tandanya adalah adanya tak marbutoh. Ya. Contohnya adalah nama wanita Fatimatu, ada tamar butohnya, Khadijatu, Aisyatu, dan sebagainya. Untuk nama benda ada juga yang bertakmar butoh seperti madrasatun, sekolah, jami'atun, universitas, mirwahatun, kipas angin, dan sebagainya. Ya, Iya. Jadi, takmar butoh ini adalah ciri khusus dari isim mu'annas yang menunjukkan perempuan atau dikategorikan perempuan. Ya. Naam. Dan selain tak merbutoh, tanda isim adalah yang berpasang-pasangan. Itu biasanya dikategorikan mu'annas. Ya. Yang berpasang-pasangan seperti telinga, uzunun itu e, mu'annas. Ya. Kemudian ainun mata, yadun ta'an. Ya. Tangan itu e, juga mu'annas. Ya. Naam. Atau nama benda-benda yang tunggal, satu dianggap mu'annas. Seperti arudun bumi, syamsun matahari, ya, Kamarun bulan dan sebagainya. Naam. Kemudian silahkan ukhti buka halaman 17. Isim berdasarkan jumlahnya ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jamak. Ya, isim mufrad yang menunjukkan satu atau tunggal. Ya, misalnya muslimun muslimatun. Ya. Iya. Kemudian yang musanna yang menunjukkan dua, ya, adanya tambahan alif dan nun ataupun ya sukun dan nun misalnya tadi muslimun menjadi muslimani atau muslimatun menjadi muslimatani ya atau muslimaini muslimataini ya. Maka e, isim muannas eh maaf isim tasniyah musanna adalah isim yang menunjukkan dua bilangan dua ya. Naam. Cirinya ditambah dengan alif dan nun dan ya sukun dan nun. Kemudian jamak itu sendiri ya isim yang menunjukkan lebih dari tiga, ya, yang lebih dari tiga, tiga atau lebih maksudnya. Jadi tiga juga sudah termasuk apa? Sudah termasuk jamak, ya, tiga atau lebih. Ada tiga jamak. Yang pertama adalah jamak mutakar salim, yang kedua jamak muannas salim, yang ketiga jamak taksir. Jam'u muzakkarin, jam'u muzakkarin salimin, atau eh, oh, jam'u salimun, ya, jamak muzakkar salim. Ini adalah jamak yang menunjukkan laki-laki ya tandanya adalah ada tambahan wawu sukun dan nun atau ya sukun dan nun akan tetapi berbeda dengan musanna kalau musanna ya sukun dan nunnya sebelumnya di fathah kalau ini sebelumnya di kasrah ya sebelum ya sukun dan nun di kasrah seperti muslimuna dan muslimina ya, itu jamak mudzakkar salim jamak yang menunjukkan laki-laki kemudian jamak muannas salim jamak yang menunjukkan perempuan itu tandanya ditambah alif dan ta ya dari muslimatun menjadi muslimatun itu misalnya ya kemudian jamak taksir adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku ya artinya tidak ada aturan baku biasanya mengikuti wazan-wazan tertentu ya enam dan untuk mengetahui apakah itu termasuk jamak taksir atau bukan, maka perlu kita membuka kamus atau membuka kitab-kitab atau kita mengikuti apa yang diucapkan oleh bangsa Arab. Naam. Dan jamak taksir ini ada dua jenis, ada jamak taksir lil aqil dan ada jamak taksir li ghairil aqil. Jamak taksir lil aqil adalah jamak untuk yang berakal. Contohnya adalah laki-laki, rajulun menjadi rijalun, ya. Rasulun menjadi rusulun, ya. ustadun, asatidatun, dan sebagainya. Jamak yang tidak berakal, jamak taksir tidak berakal untuk kata benda, misalnya kitabun menjadi kutubun, Qalamun menjadi aqlamun, ya. Babun menjadi abwabun dan sebagainya, ya. Dan biasanya jamak taksir ini ada wazan-wazannya, ya. Misalnya menggunakan wazan fu'ulun, af'alun, ya. Kemudian uh, apa lagi? Ya. Fi'alun dan sebagainya. Naam. Baik, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti atau besok lagi insyaallah taala. Fa jazakillahu khaira. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah untuk anak pribadi dan anti ukhti